بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Safar. Ada beberapa hadis terkait dengan bulan Safar dan juga terkait dengan kepercayaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kepercayaan yang salah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa." Tidak ada penyakit menular wala tiyarata dan tidak ada kesialan wala hamah dan tidak ada burung hantu wala safar dan tidak ada bulan safar Para ulama menjelaskan maksud hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meluruskan kepercayaan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Maka beliau mengatakan pertama tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa beliau? Maksudnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau memaksudkan adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. wala tiara dan tidak pula ada kesialan. Tidak ada kesialan kecuali yang Allah tentukan. Wala hamah dan tidak ada burung hantu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ulama menjelaskan ini ada dua makna. Makna yang pertama, orang-orang jahiliyah dahulu meyakini kalau ada orang mati terbunuh, maka ruhnya itu akan berubah menjadi seekor burung. Lalu akan mendatangi rumah orang-orang. Kemudian makna yang kedua adalah apabila burung itu datang, apabila datang burung hantu, maka akan terjadi kesialan. Akan terjadi kesialan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tidak ada itu. Jadi semua ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan khurafat. Khayalan-khayalan. Hal-hal yang gak masuk akal. Tapi masih diyakini oleh sebagian orang. Dan subhanallah, ternyata keyakinan seperti ini sampai hari ini masih banyak. Kalau dulu orang-orang jahiliyah dahulu merasa sial dengan bulan Safar, mungkin sekarang beda. Ada yang merasa sial dengan bulan Muharram, bulan Suro, atau merasa sial dengan angka tertentu seperti angka 13 atau jika dia melihat sesuatu yang aneh, dia merasa sial. Atau jika dia mendengarkan sesuatu yang menurut dia aneh, dia merasa sial. Jadi, sampai hari ini masih ada. Dan jemaah sekalian, ini adalah keyakinan jahiliyah dahulu. Dan ini termasuk kategori syirik. Bahkan bisa jadi termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Ulama menjelaskan ini termasuk syirik jahiliyah dahulu. Barang siapa meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah yang menimpakan kesialan, maka itu sampai tingkat syirik besar. Syirik besar artinya yang bisa menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Adapun kalau dia meyakini itu hanyalah sebab sedang Allah dialah yang memberi manfaat atau menimpakan mudarat, termasuk menimpakan kesialan. Maka itu adalah syirik kecil. Jemaah sekalian, tapi banyak orang terhinggapi perasaan ini. Takut sial. Bahkan hampir semua orang, mungkin termasuk kita. Maka bagaimana solusinya? Supaya kita tidak takut sial, dan juga terutama supaya kita selamat dari hal yang kita takutkan tersebut. Maka solusinya ada tiga. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan at-tiyaratu syirkun Takut sial itu syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Wa ma minna illa" Tidak ada satupun dari kami kecuali takut sial. Coba perhatikanlah jemaah sekalian, ini sahabat. Ternyata takut sial juga. Walakin Allah azza wa jalla yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan takut sial itu dengan apa? Tawakal. Jadi, ini yang pertama aja mas kalian, yang harus kita lakukan. Kalau ada perasaan dalam hati kita, nampaknya ini bisa tertimpa bahaya. Padahal nggak ada sebab-sebab yang jelas. Beda kalau sebabnya jelas. Misalkan di daerah tertentu ada terjadi tawuran. Kita datang ke sana, kita khawatir bahaya. Kalau itu jelas. Sekarang sebabnya nggak jelas. Masa cuman gara-gara tanggal 13 atau gara-gara melihat sesuatu yang aneh atau mendengarkan sesuatu yang aneh kemudian kita merasa akan tertimpa bahaya. Maka solusinya jemaah sekalian adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya benar-benar hati kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan ini adalah solusi dari setiap rasa takut kita karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Maka jemaah sekalian, kalau Allah sudah menolong kita, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan kalau Allah yang menjadi penolong kita? Api yang bisa membakar pun nggak akan bisa membakar kita. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ucapan beliau ketika dilempar dalam api? Hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Ketika pasukan kafir pasukan kafir bersatu untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mereka juga berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan kepadanya lah sebaik-baiknya kami bertawakal. Jadi jemaah sekalian, tawakal ini benar-benar solusi. Apapun masalah yang kita hadapi, serahkan kepada Allah. Jangan sekali-kali mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan semuanya apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan kita melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, man wakala shay'an, wukila ilaih. Man ta'allaqa shay'an, wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah biarkan dia. Bergantung kepadanya, Allah tidak akan tolong. Hati-hati jemaah sekalian. Jangan sedikit pun kita mengandalkan apapun yang kita miliki. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah, kita akan ditolong. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita sebagai hukuman karena kita telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, tawakal itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Namanya ibadah hati. Mungkin orang nggak bisa lihat, tapi nilainya di sisi Allah sangat tinggi. Bahkan itu termasuk syarat keimanan. Sebagaimana firman Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Itulah sebabnya orang yang memakai jimat misalkan atau mempercayai kesialan atau keberuntungan dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena berarti dia telah bertawakal kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada jimatnya, dia bertawakal kepada hari-hari yang dia anggap beruntung atau arah tertentu yang dia anggap beruntung, misalkan mau bangun rumah, dia harus pelajari dulu menghadap kemana rumahnya supaya mendatangkan keberuntungan. Itu sama saja dia bertawakal kepada arah rumah itu atau mau nikah hitung-hitung dulu tanggal berapa kira-kira yang cocok yang bisa mendatangkan keberuntungan itu sama saja hatinya sudah bersandar kepada angka tersebut maka itu termasuk kategori kesyirikan sebab bertawakal itu adalah ibadah kalau kita bertawakal kepada selain Allah sama artinya kita sudah beribadah kepada selain Allah azza wa jalla ini jemaah sekalian, solusi yang pertama. Kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Setelah itu, jangan kita khawatirkan apapun. Makanya jemaah sekalian, ketika kita ditimpa satu musibah atau kita mengkhawatirkan satu musibah, sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutkan. Sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan kecuali satu. Kecuali satu. Apa itu jemaah sekalian? dosa-dosa kita. Ini saja yang perlu kita takutkan. Selain itu nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Meskipun kita punya musuh besar, sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Apabila kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita melakukan dosa-dosa, maka bisa jadi Allah menimpakan azab kepada kita sebagai hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita juga takut sial ini adalah sifat orang-orang kafir. Dan Allah jelaskan kepada kita hakikatnya kesialan itu karena dosa-dosa mereka. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza humul fa idza hasanatu qalu lana hadhihi." Kalau datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini usaha kami. Hati-hati jemaah sekalian, ini sifatnya orang-orang kafir. Kalau Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka tidak memuji Allah, mereka tidak mengatakan ini dari Allah. Tapi mereka bilang ini kehebatan kita, ilmu kita, usaha kita. Wa in tusibhum sayyi'atu yatatayyaru bi Musa wa man Namun kalau mereka ditimpa kesulitan, mereka menganggap Nabi Musa dan pengikutnya yang mendatangkan kesialan. Ini sifatnya Fir'aun dulu. Fir'aun dan bala tentaranya kalau dapat kemakmuran, mereka bilang ini usaha kami. Kalau ditimpa kesusahan, mereka bilang ini gara-gara Musa dan kaumnya yang bisa mendatangkan kesialan. Maka apa kata Allah berikutnya? Innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Sesungguhnya <coughs> kesialan mereka itu berasal dari Allah dikarenakan mereka melakukan dosa-dosa. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kesialan. Bagian dari azab Allah yang Allah timpakan kepada kita karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka kalau begitu yang pertama adalah yang kita lakukan bertawakal kepada Allah dan juga tentunya bertakwa kepadanya. Ini yang kedua. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah agar kita terhindarkan dari segala mara bahaya. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, selama kita bertakwa jamaah sekalian, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan hanyalah kalau kita melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita atau Allah menunda pertolongan kepada kita. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sial atau takut ditimpa satu kesialan. Hendaklah kita tetap melakukan apa yang sudah menjadi keinginan kita. Kemudian yang berikutnya kita berdoa kepada Allah. Ini solusinya. Tetap lakukan, jangan urungkan niat kita karena takut sial dan hilangkan kesialan itu dengan tawakal kepada Allah dan bertakwa kepadanya, kemudian jangan lupa berdoa dan ada doa khusus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyraq." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Tadi sudah kita jelaskan, ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kalau ya Rasulullah, fama kafaratu dhalik? Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa kafarahnya orang yang takut sial? Apa doanya untuk menghilangkan takut sial?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat doa yang pendek Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta saya ulangi Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta artinya ya Allah tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah engkau tetapkan dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah engkau tetapkan dan tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Jemaah sekalian, ini sebuah doa sekaligus pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatunya di alam ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Inilah yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya kebaikan apapun, keburukan apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau kita bersandar kepada Allah dan kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, nggak ada yang perlu kita khawatirkan selama kita bergantung kepada Allah, bertakwa kepadanya dan senantiasa bersandar, berharap dan berdoa hanya kepadanya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini beberapa solusinya agar kita terhindar dari mara bahaya dan juga agar kita tidak merasa takut sial yang tidak jelas. Kemudian sebaliknya jemaah sekalian, optimis optimis itu adalah hal yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan pesimis. Ketika mau melakukan sesuatu, langsung pesimis. Jangan-jangan ada bahaya ini, jangan-jangan sial. Ini bukan sifat yang baik. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa keda. walakin qadar qaddarallahu wa ma fa'al dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah engkau untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Baik bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jemaah sekalian, ini tiga tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam agar sukses Pertama, semangat untuk meraih yang bermanfaat. Artinya, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Apalagi yang membahayakan kita. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan merasa lemah. Optimis. Kemudian ada satu lagi yang keempat, kalau ternyata keinginanmu, usahamu tidak tergapai, maka jangan kamu mengatakan Coba kalau saya nggak lakukan, tentu nggak akan terjadi. Sudah, jangan ucapkan seperti itu. Misalkan kita berbisnis, ternyata gagal. Jangan lagi kita mengatakan, coba kalau saya nggak ikut bisnis itu. Nggak usah katakan seperti itu. Itu namanya lemah. Tetapi apa yang harus kita katakan jemaah sekalian? Allah wa masyafal. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Pasti terjadi. Ini jemaah sekalian, harus kita imani. Semua yang terjadi sudah Allah tetapkan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita duduk di sini sudah Allah tulis. Semua yang terjadi sampai hari kiamat sudah Allah tulis. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya, jadi nggak usah berandai-andai ke belakang. Tapi kita kemudian optimis lagi. Mudah-mudahan Kedepannya kita bisa berhasil lagi, bersungguh-sungguh lagi, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW kalau mendengarkan ucapan yang baik, beliau tambah optimis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, La adwa wala tiaratah, wa yujibuni al-fa'lu. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan. Tadi sudah kita jelaskan, maksudnya tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Dan tidak ada kesialan. Wa yu'jibuni al falu Dan aku suka al-fa'lu. Sifat optimis. Qalu, para sahabat yang bertanya, bertanya wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu al-fa'lu? Qala kalimatun tayyibatun Nabi SAW mengatakan, itu adalah kalimat yang baik. Maksudnya jemaah, maksudnya jema sekalian, kalau kita mau melakukan sesuatu, kemudian kita mendengarkan ada orang yang mengucapkan kalimat yang baik, maka itu bisa kita jadikan sesuatu yang membantu kita lebih optimis. Ya. Yeah. Ini pernah terjadi pada sebagian sahabat ketika mereka mau ada satu hajat yang mereka lakukan, tiba-tiba ada orang yang memanggil wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Maka mendengarkan kalimat ini, ini kan kalimat yang bagus sekali, hamba Allah. Mendengarkan kalimat seperti ini, para sahabat lebih optimis. Insya Allah hajat saya akan terpenuhi. Iya. Atau kita mau melakukan satu hajat, kemudian di jalan, dalam perjalanan, kita melihat ada satu yang indah, satu yang baik. Maka kita tambah optimis itu bagus. Tetapi kita tidak meyakini hal itu yang memberikan pengaruh pada keberhasilan kita. Itu bedanya. Bedanya dengan takut sial. Takut sial itu berarti seseorang meyakini kesialan itu bisa memberikan pengaruh pada keberhasilannya. Berhasil atau tidak tergantung pada sial atau tidak. Beda dengan merasa optimis. Dia tidak merasa sesuatu itu bisa memberikan pengaruh. Cuman dia optimis karena mendengarkan sesuatu yang baik. Iya. Jadi jemaah sekalian inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam melakukan satu hajat, dalam melakukan satu aktivitas atau menggapai harapan dan cita-cita kita hendaklah kita bersemangat, optimis, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian kalau tidak berhasil, maka kita katakan qaddarullah wa masya'fal. Itu sudah Allah takdirkan. Saya nggak mungkin lari dari takdir Allah. Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jemaah sekalian, mungkin ini sebagai pengantar uh, eh, taklim kita pada kesempatan hari ini, barangkali bisa kita tambahkan sedikit dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum penjelasan Ustaz tadi, setiap uh, kita umpamanya mengalami kesialan, umpamanya kehilangan sepeda motor itu berarti itu kehendak Allah ya dan itu merupakan uh, penyebabnya dari perbuatan kita ya Baik. Apapun yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Wama ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kemudian akan terjadi kecuali apabila Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. <clears throat> Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak ada satu butir pasir pun yang bergerak. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali dengan kehendak Allah. Apapun baiknya maupun buruknya. Semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dunia ini seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaannya tanpa kehendaknya, tanpa izinnya. Iya. Tapi penyebabnya bisa jadi kita. Allah yang menadir, yang menakdirkan, tapi bisa jadi kitalah penyebabnya. Contohnya karena dosa-dosa kita kelalaian kita. Namun jamaah sekalian, musibah itu bisa jadi juga ujian. Artinya kita sudah berusaha baik, berusaha beriman dan beramal soleh, tapi tetap saja dapat musibah. Maka itu adalah ujian. Jadi musibah itu bisa jadi dua. Bisa jadi ujian, bisa jadi hukuman atas dosa-dosa kita. Maka hadapi dengan kesabaran dan berdoa kepada Allah, tawakal kepadanya, dan apabila kita membaca ada salah satu doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimpa musibah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, seperti dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, ketika wafat suaminya, suami Ummu Salamah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya sebuah doa, doa ditimpa musibah. Setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kata Nabi, bacalah doa ini. Kalau kamu baca, maka pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apa doanya jemaah sekalian? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi jemaah sekalian, ingat selalu ini. Musibah bagi seorang muslim, di samping itu hukuman, itu juga pahala. Dan penghapus dosa. Ini bagi seorang muslim. Iya. Maka tambah lagi kita harapkan dan kita mohon kepada Allah supaya benar-benar dianugerahkan pahala. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Ya. Hilang motor, nggak taunya diganti mobil. Ya. Seperti benar-benar ini benar-benar terjadi pada Ummu Salamah. Walaupun ketika itu Ummu Salamah mengamalkan, tapi dalam keadaan masih heran. Kenapa dia heran jemaah sekalian? Dia mengatakan, masa sih ada yang lebih baik dari Abu Salamah dari suaminya? Dia heran. Kok Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca doa ini, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Artinya suami yang lebih baik. Suaminya wafat. Ketika itu dia heran. Masa ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Kenapa dia mengatakan itu jamaah sekalian? Karena dia tidak kenal laki-laki lain selain suaminya. Ya, kalau sebagian wanita sekarang, masya Allah, sederet artis dia kenal semua. Ya, dia banding bandingkan dengan suaminya. Ya dengan adanya medsos hubungan semakin mudah antara laki-laki dan wanita terlalu banyak seorang wanita mengenal teman laki kalau dulu para sahabat mereka tidak tahu laki-laki lain kecuali suaminya dia tidak melihat laki-laki lain tidak berinteraksi kecuali betul-betul perlu dan mendesak makanya dia heran masa ada yang lebih baik dari Abu Salamah Ternyata jemaah sekalian apa yang terjadi? Selesai masa indahnya 4 bulan 10 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melamarnya. Jadilah beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas ya? Lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Iya. Jadi demikian wallahu alam. Mungkin ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi eh, disebut kalau nasib kita udah ditulis 50 ribu tahun sebelum bumi. Jadi terus jadi pertanyaan saya, buat apa kita berdoa sementara kan nasib kita udah ditentukan? Buat apa kita berdoa? Pertama, karena Allah memerintahkan kita berdoa. Yang kedua, karena doa itu ibadah. Nabi SAW bersabda, Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi, Allah mengancam kita kalau kita nggak berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Yang ketiga, kita nggak tahu takdir kita. Kita berdoa, kemudian doa itu dikabulkan, itulah takdir kita. Jangan kita mengatakan sudahlah, saya sudah ditakdirkan nggak akan dapat ini, nggak nggak usah saya minta ini. Jangan, karena kita nggak tahu takdir kita. Iya, barangkali demikian. Allah a'lam. Silakan Pak. Tentang apa? Takdir mu'alaf. Jadi takdir mu'alaf itu apa yang terjadi eh, tergantung dari usaha kita itu. Bagaimana itu penjelasan Terima kasih. Sebenarnya semuanya tidak keluar dari takdir Allah. Dua-duanya ditakdirkan oleh Allah. Usaha kita dan apa yang akan terjadi setelah usaha itu juga takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Artinya usaha kita itu juga ciptaan Allah, takdir Allah. Jadi intinya tidak satupun yang keluar dari takdir Allah. Usaha kita dan apa yang akan terjadi setelah usaha itu takdir Allah. Sama dengan takdir rezeki. Kita sudah ditakdirkan bulan ini dapat 10 juta kita dapatkan dengan cara yang baik dan kita korupsi sama tetap 10 juta nggak akan lebih iya karena itu sudah takdir Allah semuanya takdir Allah Azza wa tidak ada yang keluar dari takdir Allah dan yang penting kita pahami adalah takdir Allah sesuatu yang rahasia dan nggak usah kita pikirkan Ya, nggak usah kita khawatirkan. Yang kita lakukan hanyalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah suruh berusaha, berusaha sudah. Berusaha yang baik, berusaha yang baik. Itu saja yang kita kerjakan. Bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Kalau ada yang lain lagi silahkan. di masalah saat berarti kalau kita seperti Ustaz katakan tadi bulan ini kita mau akan dapat sepuluh juta nah usaha kita dengan usaha yang baik atau dengan usaha yang buruk akan dapat sepuluh juta kalau kita berpikir yang cerdas berarti kalau kita usaha buruk berarti sia-sia kita harus usaha yang baik terus uh, seperti itu bagaimana Ustaz? iya harus kita usaha yang baik sudah jelas hmm. Rugi kalau kita usaha yang buruk. Karena sama, sama saja. Kita korupsi, kita mencuri, nggak akan lebih dari rezeki yang sudah Allah tetapkan. Nggak akan lebih. Sudah seperti itu. Allah tetapkan 10 juta, nggak akan naik dari 10 juta. Iya. Jadi, kita yang rugi. Kita yang salah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu hal penting yang harus kita pahami tidak ada pertentangan antara kehendak Allah, takdir Allah dengan kehendak manusia dan kemampuan manusia. Ini jangan dipertentangkan. Makanya ada dua golongan sesat di sini. Disebut golongan Qadariyah dan golongan Jabriyah. Kalau golongan Qadariyah itu mereka mengatakan manusia itu merdeka. nggak ada campur tangan Allah. Kalau golongan Jabriyah sebaliknya. Manusia itu hanya seperti wayang. Atau hanya seperti pisau. Yang digerakkan oleh orang. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya keinginan. Maka dua-duanya salah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap takdir Allah itu adalah meyakini semua yang terjadi adalah takdir Allah dan juga tidak menafikan manusia Allah berikan kemampuan untuk berkehendak dan melakukan usaha. <clears throat> Namun kehendak dan usaha manusia itu tidak keluar dari kehendak Allah. Ya. Saya ulangi. ya. Keyakinan ahlu sunnah terhadap takdir adalah meyakini semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah, kehendak Allah, izin Allah. Tapi itu tidak menafikan Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk berkehendak dan melakukan usaha. Akan tetapi, kehendak manusia dan usaha manusia tidak keluar sedikit pun dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu sudah keyakinan yang benar. Ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi dengan membaca keterangan-keterangan para ulama tentang penjelasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi bacalah dari keterangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau kita baca apa buku-buku filsafat itu membingungkan, ya. Atau buku-buku yang menyimpang itu malah membingungkan kita. Intinya jemaah sekalian, kita nggak perlu berpikir tentang takdir Allah sedalam-dalamnya, dan itu terlarang. Kenapa terlarang? Karena kita nggak akan menggapai hakikatnya. Yang kita lakukan hanyalah berusaha, berdoa, tawakal dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang harus kita kerjakan. Barangkali demikian wallahu alam. Ya, Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya pernah mendengar sebuah kisah di mana ada seseorang yang akan makan kemudian e, karena lantaran dia sedekah kemudian malaikat Ibrahim mengabarkan e, menunda kematian tersebut apakah begitu e, dengan keajaiban sedekah baik Jawab jamaah sekalian Pertama, kisah-kisah seperti ini belum tentu benar. Perlu kita teliti dulu kisah. Kisah-kisah yang sampai kepada kita jangan mudah kita percaya begitu saja. Ya. Makanya ada ilmu namanya mustalahul hadis. Ilmu itu adalah untuk memisahkan ini hadis sahih, itu hadis palsu, itu hadis lemah, itu hadis hasan. Ya, itu diteliti. Kemudian yang kedua, kalau dari segi makna jawabannya mungkin saja. Tapi pada hakikatnya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 itu sudah ditulis. Malaikat maut datang, misalkan kalau betul ya. Kemudian dia bersedekah, kemudian malaikat maut menunda, semuanya ditulis, nggak ada yang luput. Dan itu sama dengan penjelasan ulama terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu ayyubasatallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. yeah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan rahim yang masih ada hubungan satu rahim. Iya. Mungkin sepupunya, paman bibiknya, yang paling utama tentu orang tuanya, kakek neneknya. Iya. Ini kata Nabi SAW, siapa yang menjaga dan menyambung hubungan ini, hubungan kekeluargaan, maka rizkinya akan dilapangkan dan umurnya akan dipanjangkan. Tapi jamaah sekalian, ini semua tidak keluar dari takdir Allah. Nggak keluar. Jadi, Allah takdirkan dia bersilaturahmi. Kemudian Allah takdirkan umurnya dipanjangkan. Itu semua sudah ditulis ada hadis lain juga. Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka kata para ulama, Allah takdirkan dia tertimpa musibah. Kemudian Allah takdirkan dia berdoa. Kemudian Allah takdirkan musibah itu tidak jadi menimpanya. Jadi semua ditakdirkan. Nggak ada yang lepas dari takdir Allah. Iya. Dan secara logika juga, semua di alam ini dibawa kekuasaan Allah. Nggak mungkin terjadi sesuatu tanpa takdir Allah. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya. Saya mau tanya lagi. Uh, ini terkait dengan takdir ibarat. Jadi saya pernah mendengar bahwa rezeki kemudian takdir kita dan ajal kita itu sudah di depan waktu kita umur usia 4 bulan di kandungan kita. Saya ingin bertanya kalau gitu uh, apa korelasinya dengan kita Eh, ketika uh, di rezeki itu jadi sekolah besar kita tuh uh, untuk mencari rezeki uh, usaha kita sekolah besar untuk mencari rezeki jadi iya. karena rezeki kita harus iya. Ah. Sama. iya sama dengan penjelasan tadi termasuk rezeki semua sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita diciptakan bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan rezeki sudah Allah takdirkan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah memerintahkan kita juga bekerja mencari rezeki. Iya. Jadi nggak bisa kita mengatakan sudahlah saya nggak menca usah mencari rezeki karena rezeki itu sudah ditakdirkan nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Iya. Kemudian itu tadi kita nggak tahu takdir kita. Maka kita nggak usah berpikir takdir apa takdir kita ke depan, tapi yang kita lakukan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Iya. Sama dengan yang paling parah adalah orang yang berbuat dosa dengan alasan takdir. Nah, ini yang paling parah. Iya. Dia nggak mau disalahkan. Iya. Iya. Iya. Betul itu musibah. Dan itu takdir Allah. Tapi itu nggak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena sebelum dia berbuat dosa, dia nggak tahu takdirnya, ya kan? Allah berikan dia kemampuan memilih. Maka dia memilih sendiri jalan itu, walaupun pilihannya tidak keluar dari takdir Allah. Ya. Jadi nggak bisa dia belasan takdir. Sudahlah saya bulan depan nanti akan di penjara karena korupsi. Lebih baik saya korupsi saja. Enggak kan? Dia belum tahu. Kenapa dalam masalah duniawi dia pilih yang baik? Ya, pilihan duniawi misalkan dia mau beli mobil, ada dua mobil, satu bagus, satunya jelek. Tentu dia pilih yang bagus. Kenapa dia nggak pilih yang jelek kemudian dia mengatakan ini sudah takdir? Enggak kan? Dia pasti memilih yang baik. Iya. Jadi intinya demikian jemaah sekalian. Allah perintahkan kita melakukan yang baik, lakukan. Gak usah kita pikirkan apa takdir kita. Namun harus kita berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan menjadi baik. Sebab dalam hadis Qudsi, Allah telah mengingatkan, Ana inda dhonni abdi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi jangan berprasangka buruk, Allah takdirkan jelek untuk kita. Prasangka baik, Allah takdirkan baik untuk kita, insya Allah kita semuanya termasuk penghuni surga dan berharap bergantung hanya kepada Allah, beriman dan bertakwa kepadanya serta banyak-banyak berdoa. Semoga Allah selamatkan kita dari semua mara bahaya di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.